Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita As-sa'adatu wa wasbabu Itu kebahagiaan dan sebab-sebab untuk meraih ini kebahagiaan Kita masuk pada <clears throat> pembahasan yang ketiga Yang pertama adalah al-iman wal amal saleh untuk mewujudkan jalan untuk mewujudkan kebahagiaan itu adalah dengan mewujudkan iman dan amal saleh. Enggak bisa lain. Anda ingin memenuhi dengan dunia dan sisinya tapi enggak ada iman dan amal saleh, tidak akan terwujud kebahagiaan. Yang kedua adalah al-iman bi qadarillah, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuat manusia dia tenang hidupnya dan kembali kepada Allah atas semua apa yang mereka alami dia kembalikan kepada Allah Ta'ala sehingga hatinya menjadi lapang, tenang jiwanya menjadi ini tenang, berbahagia sekarang yang ketiga wa minal asbabi al-mujibati lis-surur wa zawalil hammi wal ghammi as-sa'yu fi isalatil asbab al-jalibah lil humumi wa fi tahsilil asbab al-jalibah lis surur. Di antara sebab yang akan melahirkan kebahagiaan dan hilangnya kegundahan dan kegelisahan adalah asa'yu fi isalatil asbab al-jalibah lil humum yaitu berusaha keras menyingkirkan segala sebab kegundahan. Wa fi tahsilil asbab al-jalibah li surur dan berusaha keras untuk meraih segala sebab yang dapat membuahkan kegembiraan. Dengan cara apa itu? Wadhalika binis yani mamadha alihi minal makarih. Yaitu dengan cara melupakan apa yang telah berlalu dari berbagai macam hal-hal yang dia benci, yang dia nggak suka. La yumkinuhu radduha, yang tidak mungkin dikembalikan lagi, nggak mungkin diulang lagi. Masa lalu sudah berlalu. Udah nggak bisa kita tarik lagi, nggak bisa. Maka semua masa lalu yang buruk, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, maka hendaklah disingkirkan. Yaitu dia hilangkan. Dia lupakan. Jangan diingat-ingat terus. Jangan jadikan ya ini file-file yang terus dipelihara itu hanya dilupakan sudah dilupakan masa lalunya muka lembaran baru dia bagaimana menatap ke depan sehingga berjalannya ke depan bukan e, yaitu meratapi yang sudah lewat karena nggak bisa ditarik lagi <coughs> tinggal perbaikannya adalah ke depan mengingat-ingat masa lalu itu yang merupakan penderitaan kesedihan itu nggak ada gunanya kecuali tambah sengsara. Kecuali untuk mengambil pelajaran, mengambil pelajaran ke depan, menyusun langkah apa yang kira-kira lebih bisa membuat dia eh, tidak supaya tidak mengalami lagi hal yang serupa dari yang telah lalu. Wa ma'rifatihi an istighala fikri fiha min babil abathi wal muhali Wa anna dzalika humqun wa junun. Dan menyadari bahwa disibukkan dengan berpikir masa lalu, kegagalan-kegagalan masa lalu, penderitaan-penderitaan masa lalu, musibah-musibah masa lalu. Itu min babil abath wal muhal ini adalah tindakan sia-sia dan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Di mana dia sibuk misalnya apa yang ngengleng apa ya ngengleng masa lalunya itu terus membayangi dia ngapain masa lalu sudah lewat nggak bisa ditarik lagi yang dipikirkan ke depan maka ini adalah tindakan sia-sia. Nggak ada gunanya. Kecuali <clears throat> masa lalunya itu sekedar untuk ibroh. biru ya ulil albab. Ambil pelajaran ya ulil albab. Untuk menyusun rencangan ke depan. Bagaimana merancang ini kesaksian. Dan ini satu yang mustahil. <clears throat> Akal kita susah untuk bisa itu menerima enggak enggak sejalan dengan akal sehat. Wa anna dzalika humqun wa junun dan sibuk memikirkan masa lalunya, meratapinya eh, itu hanyalah kedunguan dan gila. Maka masa ya sudah sudah kemudian kita menatapnya ke depan. Fayujahid qalbahu anit tafakkuri fiha wa kadzalika yujahidu qalbahu an qalaqihi lima yastaqbiluhu mimma yatawahhamhu maka dia harus mendidik jiwanya ini mengarahkan hatinya dengan kesungguhan jangan sampai disibukkan dengan berpikir tentang masa lalunya tadi itu yang akan menghasilkan tambah sedih, tambah ngenes. Demikian juga dia bagaimana memiliki kesungguhan untuk mengarahkan hatinya itu agar tidak goncang dalam menyongsong masa depannya agar tidak dia ini dibayang-bayangi dengan sesuatu yang <clears throat> menyedihkan Harusnya begitu. Hatinya diarahkan. Untuk dia bisa memutus tentang masa lalu yang memang sudah nggak bisa ditarik lagi, kecuali sekedar menjadi pelajaran. Sehingga jangan sampai dia itu disibukkan atau dikuasai oleh perasaan gelo, gelo, sedih, galau, gelisah, atau meratapi masa lalunya dan masa depannya juga nggak usah dihadapi dengan kegalauan. Apalagi seorang mukmin dia memiliki Allah. Dia tahu Allah itu sifatnya maha sempurna. Seorang mukmin tentang masa yang akan datangnya dia serahkan kepada Allah Swt. wa taala. Dia tawakal kepada Allah Ranah dia adalah usaha bagaimana memenuhi apa yang menjadi keinginan dia. Sisanya semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Ini yang dinamakan dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka fa hasbuh cukuplah bagi dia. Cukuplah ini baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Maka menghadapi masa yang sudah lewat itu dengan mengambil pelajaran untuk menyusun masa depannya, menyongsong masa depannya, merancang dengan bagus, tapi hatinya tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa may tawakal 'ala Allah fahasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi segala-galanya dia pasrahkan kepada Allah total. Dia total pasrah kepada Allah sehingga hatinya betul-betul tenang, tenteram, karena dia telah berserah diri pasrah kepada zat yang merantas segala-galanya, yang mencukupi segala-galanya, sehingga tidak yaitu ada keguncangan lagi, tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran lagi. yang sampai dia dihinggapi dengan pikiran-pikiran bayangan-bayangan masa depan. Min fakrin, au khaufin au ghairihima, al makari alati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayati. Dia bayangkan kefakiran, aduh nanti saya gimana ya? Bisa punya rumah enggak ya? Bisa punya mobil enggak ya? Bisa punya ini itu ini itu enggak ya? Stres Udah jalani aja. Jalani aja penuh dengan tawakal kepada Allah Swt. wa Rezeki sudah ditakdirkan. Ajal sudah ditakdirkan. Apalagi sehingga gimana caranya kita menyongsong masa depan dengan penuh tawakal kepada Allah taala. Sehingga tidak dibuat gelisah, kacau, galau, kebayang-bayang fakir. Ini semuanya pikiran syaitan. Yang kemudian pengennya syaitan akan mengarahkan kepada jalan pintas, jalan pintas yang buruk. Al khafin atau ketakutan-ketakutan. Takut gagal, takut ini, takut ini. Ya, hidup harus betul-betul ya ada keberanian dalam segala perkara au ghairihima minal makarih allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayati atau selain daripada fakir takut yang lain-lainnya juga jangan sampai dia terbayang-bayangkan dengan sesuatu yang dia nggak suka dihayalkan terus eh, sampai bisa membuat dia stres gila lagi ini tentu bukan watak seorang mukmin seperti ini seorang mukmin dia akan gitu sangat terbimbing hidupnya. Sangat terbimbing. Dia betul-betul dengan rancangan-rancangannya selalu targetnya kampung akhirat. Sehingga cita-citanya besar. Fayaklam annal al mustaqbalah majhulu ma yaqau fiha min khairin wa syarrin wa amalin wa alamin wa anna biyadil azizil hakim. Fayaklam hendaklah dia tahu bahwasanya perkara-perkara yang akan datang annal al mustaqbalah bahwasanya perkara-perkara yang akan datang itu adalah majhulah. Perkara majhul. Perkara yang tidak kita ketahui. Bagi kita masih gaib. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaqau fiha apa yang akan didapatinya perkara-perkara yang akan datang, apakah kejadian-kejadian akan datang, kebaikan, keburukan, kemudian uh, harapan baik atau alam penderitaan, semua perkara masa depan itu biadillah, biadil azizil hakim. Di tangan Allah swt yang Maha perkasa lagi Maha bijak, sehingga bagaimana yang penting kemudian bagaimana kita membangun diri kita dengan Allah Ta'ala. Banyak-banyak doa, banyak-banyak itu minta betul-betul Allah bimbing, menghadap masa depannya, dia lakukan dengan tawakal, ya semuanya akan menghasilkan ini kebaikan-kebaikan. Segala kebaikan masa depan itu laisa biadil ibad. Bukan di tangannya para hamba sehingga seakan hamba bisa menentukan kedepannya sendiri semua kebaikan di tangan Allah Ta'ala. Kalau kita ingin kebaikan, maka jangan lupa minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala. La dia biyadil abda biladil ibad min hasyai'un illa asa'ya khairatiha. Adapun yang menjadi jatah hamba itu adalah asya fitasili khairatiha. Mengerahkan upaya, usaha maksimal bagaimana caranya bisa meraih ini kebaikan-kebaikan tersebut. Bisa betul-betul meraih mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi. Wataf'i madarratiha. Dan bagaimana bisa menolak, menolak menyingkirkan berbagai macam keburukan-keburukan tadi. Itu yang mestinya fokus seorang hamba usaha. Usaha merancang, kemudian menempuh, dan hasilnya semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karena bukan di tangan dia kekuasaan kebaikan itu. Wa ya'lam wa ya'lamul 'abdu annahu idza sarafa fikrahu an qalaqi Eh, an qalaqi min ajil mustaqbal amri wattakala ala rabbi fi salahi. Dan juga seorang hamba hanya dia ini tahu bahwa apabila dia memalingkan pikirannya dari bayang-bayang kegelisahan tadi karena memikirkan masa depan wattakala ala rabbi dan dia bertawakal kepada Allah Swt. Tawakal eh, adalah dia berusaha maksimal untuk mencapai target apa yang dia targetkan. Tapi tawakal menuntut dia di hatinya pasrah total kepada Allah taala. Sehingga ini akan menjadi per perkara yang terus membaik, perbaikan dia usaha, ranahnya manusia usaha, bagaimana maksimal, bagaimana meraih yang terbaik. Kalau sudah begitu, sudah hatinya tinggal pasrah total kepada Allah Ta'ala. Hasilnya kayak apa? Dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Maka sikap-sikap seperti ini, wat ma'anna ilaihi fidalik, membuat hati itu menjadi tenang. Hati menjadi sejuk karena dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegagalannya tidak akan membuat dia putus asa. Keberhasilannya tidak membuat dia angkuh dan sombong karena dia tahu semuanya adalah Allah yang ngatur. Semua dengan aturan Allah SWT, Allah yang ngatur. Bagaimana kita memaksimalkan hubungan kita yang benar kepada Allah Ta'ala. Ida fa'ala et itma'anna qalbuh. Kalau dia melakukan seperti itu, hatinya bersyukur, dia mengakui segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu dia gunakan untuk betul-betul ketaatan kepada Allah. Segala macam kejadian-kejadian musibah dia kembalikan kepada Allah. Wat ma'an nabi ilahi fidalik. Dengan cara seperti itu maka dia menjadi tenang fala dari kait ma'anna kolbu kalau dia melaksanakan melakukan yang seperti tadi, yang syar'i, yang bagus usaha, yang baik hatinya pasrah kepada Allah, maka itma'anna kolbu hatinya akan terang. Wasaluha ahwalu dan perihalnya akan menjadi baik. Keadaannya akan menjadi baik. Wasala anhum wa qalaqu wa qalaqu dan akan lenyap pula kesedihan dan keguncangan-keguncangan itu akan ini lenyap. Itu diantara kiat meraih masa depan. Meraih ini uh, eh, masa depan yang bagus. Wilayah kita intinya hanya usaha. Bagaimana menghasilkan yang terbaik itu rancangan. Tapi totalitas hatinya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara seperti itu akan membuat orang betul-betul hatinya lapang. Dia akan betul-betul merasakan kebahagiaannya. Yang keempat, Al-iktifa al-iktifar min dikrillah. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah sarana untuk bisa betul-betul membuat hati nyaman. Bahagia. Fa inna lau sirran ajiban fi sirah sadri wa na'imil qalbi. Karena ini ada rahasia yang sangat menakjubkan. Dalam membuat dada itu lapang. Hati itu na'imin qalbi, menjadi sangat nyaman, hati menjadi sangat nyaman. Wa dzakara Ibnu Qayyim mi'ata faidatin li dzikri. Ibnu Qayyim menyebutkan ratusan faidah berkaitan dengan dzikir. Sehingga dzikir betul akan mengantarkan seorang dia bisa berbahagia, berlapang dada. Minha diantara yang disebutkan Ibnu Qayyim manfaat dzikir itu anna dzikra yatrudul hamma wal hasana wa yajlibul faraha wa surura wa tayya wa tayyibul ais Dikir itu akan bisa mengusir setan. Ayat ah, ini akan bisa mengusir alham wal hasan. Kegalauan, kesedihan, kegalauan, kegalauan dan kesedihan-kesedihan akan bisa diusir dengan dikir. Dan akan bisa mendatangkan al-farah kebahagiaan wasurur sama kebahagiaan wa tayyibil ais dan kehidupan yang baik. Walaupun boleh jadi bersama itu rumahnya sederhana banget. Tapi dengan dia betul-betul berzikir kepada Allah, memelihara zikir kepada Allah, zikir bukan sekedar lesannya, tapi yang paling pokok adalah kondisi hatinya. Karena semua kebaikan itu ditentukan kebaikan hatinya. Al-a'malu tatafadul bima tafadul lima fil qulub. Amal itu bertingkat-tingkat derajatnya sesuai dengan apa yang ada dalam hati manusia. Sebagaimana ayat Allah Ta'ala yang Allah tegaskan, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubum bi Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan yaitu kebaliman innalladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah orang beriman dan mereka hatinya tenang dibuat tenang dengan zikir kepada Allah Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah zikir itu betul-betul bisa membuat hati itu nyaman. Hati itu tenang. Tentu ketika hatinya hadir dan menyimak. Hadir menyimak. Dan manfaat zikir sangat banyak banget. Sangat banyak. Dia <clears throat> zikir itu akan menjadi atau mengusir syaitan dari kehidupannya Setan, apabila kita kehidupan kita jauh dari setan, maka itu nyaman. Karena setan itu akan membisikkan hal yang menggelisahkan kita. Syahwat maupun subhat. Setan akan bagaimana menjerumuskan kita pada ini kebinasaan, kesesaraan. Demikian juga tiga itu akan bisa menguatkan hati manusia. Menjadi wajahnya bersinar, rezekinya bertambah, Dikir itu yaitu akan menguatkan hati bagi badan. Cara menguatkan hati orang adalah dengan berpikir. Kayak makanan yang bergizi. So kalau Islam mengatakan pada anak-anak murid, eh, pada murid-muridnya, bagaimana beliau tunjukkan kepada para muridnya, waktu yang betul maksimal, termanfaatkan yang berpikir kepada Allah, sempat beliau katakan beliau dari salat subuh sampai siang di masjid berzikir kepada Allah Taala inilah makananku karena itu akan menguatkan betul-betul jiwa seorang mukmin dan zikir ini akan pula bisa melenyapkan keangkuhan, kesombongan, <clears throat> kemudian atau atau dikir itu akan bisa betul-betul menghasilkan mahabbah, kewibawaan. Halawah, kenikmatan, kelezatan. Allah nanti akan ada kesempatan melihat sesi melihat wajah Allah SWT. Sehingga betul-betul dia akan menjadi orang yang sangat mencintai ini Islamnya. Dia orang yang betul-betul ya ini hatinya dibuat sangat nyaman dengan senantiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini pula akan mewariskan muraqabah. Dia senantiasa merasa diikuti, diawasi, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mereka banyak berzikir, dia akan semakin kuat hatinya untuk menghadapi kenyataan hidup. Dia kembalikan kepada semua kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dikirnya pula akan menghasilkan dikirnya Allah. Allah berdikir lebih dekat kepada dia. Demikian pula, dikir itu akan mewarisi ini kelesatan-kelesatan di hati. Mewariskan yaitu amalan-amalan yang bisa merontokkan kerak-keraknya hati, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain-lainnya. Sehingga zikir ini amalan yang ringan tapi sangat berbobot, sangat berkelas di sisi Allah SWT. Sehingga zikir betul-betul akan bisa menciptakan suasana tenang, nyaman bagi ini pelakunya. Hati yang jarang berzikir kepada Allah Kayak Nasrani dan Yahudi. Yang mereka semakin keras hatinya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dengan zikirnya akan semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dampak zikir kepada ini hati manusia. Betul-betul zikir akan membuat suasana di mana hati itu nyaman, tenang, kemudian semuanya dia kembalikan kepada Allah SWT, hatinya akan betul-betul dibuat ini lapang. Wilayah kita adalah usaha maksimal. Dengan mengerahkan kemampuan kita untuk merumuskan apa yang terbaik dan termudah dari pekerjaan kita ini. Dengan begitu tidak